ini kita bisa duduk dalam majelis ta'lim dalam salah satu rangkaian uh, durus kajian-kajian secara online dengan ikhwah uh, <coughs> di Wonogiri bekerja sama dengan ikhwah kita di sini tim radio Tasfiyah dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang doa dan sebagaimana disebutkan dalam pengumuman dan poster yaitu dengan judul yang maknanya pantang menyerah di dalam berdoa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pertama-tama kita harapkan dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga duduk kita di majlis ta'lim ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, diberi ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan semua amal ikhwah yang ta'awun dalam merealisasikan acara ini sebagai amal kebaikan dan timbangan kebaikan di sisinya. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam Ad-du'a huwal ibadah Doa itulah ibadah Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya doa Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disahihkan oleh para ulama Diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' Ad-du'a huwal ibadah Doa itulah ibadah Dan sungguh Seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal Tidak ada ruginya Apakah dia Mendapatkan Apa yang dia minta di dunia ini dan bahkan seandainya pun dia tidak melihat pengabulan doa itu di dunia ini namun tetap saja tiada ruginya seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal karena doa adalah ibadah semakin banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal semakin banyak ibadah yang dia tabung di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan mungkin saja di antara hikmah ditundanya pengabulan doa yang diminta oleh seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal adalah bertumpuknya pahala-pahala di sisi Allah Coba kita sejenak berpikir Sejenak merenung Kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal Hanya beberapa kali Kemudian terlihat nyata Di hadapan kita apa yang kita minta Mungkin kita berhenti dari doa Meminta masalah tersebut karena sudah terkabul, sudah terpenuhi. Namun ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jal dan belum kita lihat pengabulan doa tersebut, kita mungkin akan terus berdoa. Satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, mungkin bisa satu tahun, mungkin bisa lebih, dan tetap kita meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu berarti doa kita artinya ibadah kita yang terus kita panjatkan kepada Allah, yang terus dengannya tertumpuk nilai pahala karena ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla tersebut. Nah, mungkin itu di antara hikmah tertundanya permintaan kita. Yang jelas sebagaimana akan disebutkan insyaallah nanti Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan permintaan-permintaan seorang hamba, doa-doa seorang hamba kepadanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah azza wajal berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan sungguh aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah tidak akan sia-sia amal kalian. Allah Azza wa Jal juga tidak akan menyia-nyiakan upaya dan permintaan hamba-hamba itu. Allah akan senantiasa bersamanya. Ma'iyatullah al-khassah. Kebersamaan Allah Azza wa Jal yang khusus diberikan kepada seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tenanglah dengan doa kita. Suatu saat nanti kita akan melihat buah kebaikan daripada doa-doa kita. Allah Azza wa Jal di dalam beberapa ayat memerintahkan kita untuk berdoa dan menerangkan kepada kita tentang keutamaan doa. Di antara firman Allah Azza wa Jal Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum Innal ladhina yastakbiruna an ibadati Sayadkhuluna jahannama dakhirin Waqala rabbukum Dan Rabb kalian mengatakan Ud'uni Berdoalah kalian kepadaku Astajib lakum Niscaya Aku akan mengijabahi kalian. Akan mengabulkan kalian pada permintaan-permintaan kalian itu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong untuk ibadah kepadaku yang diantaranya tidak mau berdoa kepada Allah itu diantara bentuk kesombongan terhadap ibadah. Tidak mau ibadah kepada Allah. Tidak mau berdoa kepada Allah. Maka mereka yang yastakbiruna an ibadati sombong untuk beribadah kepadaku tidak mau melakukannya saya dakhuluna jahannam dakhirin maka mereka kelak akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Nauzubillah min dalik. Maka doa secara umum adalah suatu kewajiban. Perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ud'uni kata Allah Azza wa Jalla. Karenanya tidak boleh seorang muslim lepas dari doa. Mohon dan minta kepada Allah dan sadarilah bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang lemah. Apa kemampuan kita, apa kekuatan kita. Kalau bukan karena kita dibantu oleh Allah Azza wa Jal, maka kita tidak akan mampu melakukan apa yang kita inginkan. Karena itulah hendaknya senantiasa isti'anah Mohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita kesempitan Dan doa di saat kita kesempitan Insya Allah akan membuat kita semakin sungguh-sungguh dan terkabulnya doa semakin dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya ammay yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard la ilahum ma'allah atau siapakah yang yujibul mutarra idza da'ah mengijabahi seorang yang terpepet yang dalam kesempitan idza da'ahu apabila dia berdoa kepadanya. Wayakshifus dan menyingkap keburukan, kejelekan, kesulitan. Wayaj'alukum al ard dan menjadikan kalian orang-orang yang saling silih berganti di muka bumi ini. Ailahum Allah, Adakah ilah bersama Allah? Jawabnya tidak ada. Nah, Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dialah Allah Azza wa Jal satu-satunya yang mengijabahi doa. Dialah ilah yang perhatian kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Apalagi saat seorang hamba kesulitan Allah Azza wa Jal akan mendengarkan permintaannya dan permohonannya namun suatu hal yang penting kita perhatikan yaitu janganlah kita ingat kepada Allah saat kita dalam kesulitan saja Jangan seperti orang-orang musyrikin yang dimana mereka saat kondisi lapang mereka berdoa meminta kepada Allah dan juga kepada selain Allah saat mereka kesempitan baru sungguh-sungguh mintanya kepada Allah bukan begitu akhlak seorang mukmin bukan begitu adab seorang mukmin terhadap robbnya tapi seorang mukmin senantiasa dan hanya kepada Allah berdoa. Dan bukan hanya kepada Allah berdoanya yaitu saat kondisi kesempitan. Tapi dalam kondisi lapang tetap senantiasa ingat dan memohon kepada Allah. Maka Allah pun akan memperhatikan doanya di saat dia kesempitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Man sarrahu an yastajib yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurab falyukthir min minad du'a'i fir raha Man sarrahu barang siapa yang sarrahu dia merasa senang ajastajib Allah untuk Allah kabulkan lahu inda syada'id Allah kabulkan untuknya saat kesempitan-kesempitan wal kurab dan saat kesulitan-kesulitan Fal yukfir minad du'a raha. Maka janganlah ia memperbanyak ah, maafkan fal yukfir maka perbanyaklah fal yukfir maka perbanyaklah minat du'a fil raha untuk berdoa fil raha di saat dia pada kondisi lapang nah Hadis ini yang disahihkan oleh sebagian ulama dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hasan li ghairi dalam sahih At-Targhib wa Tarhib menunjukkan bahwa seorang hamba harus perhatian dalam doa-doanya di segala waktu dan agar betul-betul didengar oleh Allah Azza wa Jalla doanya di saat kesempitan maka perbanyaklah doa di saat dia lapang artinya bahwa ia tidak berdoa hanya kepada Allah saat seolah hanya ketika membutuhkan pertolongan. Lalu ketika tidak merasa membutuhkan pertolongan dia lupa kepada Robnya. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Tapi teruslah berdoa kepada Allah. Maka Allah pun akan terus perhatian kepadanya. Di dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jal juga berfirman wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka dan apabila bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku anni tentang aku fa inni qarib maka sesungguhnya aku ini dekat ujibu da'watad da'i aku mengabulkan doa Seorang yang berdoa Ida da'ani apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu yastajibuli wal yu'minubi Maka hendaknya mereka menjawab menerima Yastajibuli terhadapku seruan-seruan Allah Azza wa Jal. Dia terima wal yu'minubi dan hendaknya dia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan, terbimbing. Pada ayat ini juga disebutkan anjuran untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan bisyarah, kabar gembira bahwa Allah Azza wa Jal dekat senantiasa mendengar apapun yang kita ucapkan. Apapun yang kita anjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Allah mendengar. Maka berharaplah kepada Allah. Allah Azza wa Jal telah menjanjikan untuk mengabulkan. Hanya saja perlu kesabaran kita perlu husnudan kita kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah kecuali Allah Azza wa akan memberikan dengan salah satu dari tiga macam. Dalam riwayat yang diantaranya disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Bida'watin dengan suatu doa. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Yang tidak ada pada doa tersebut perbuatan dosa. Wala qati'atu rahim. Tidak ada pula pemutusan silaturahmi. Illa a'tahu Allahu ihda salasin Melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan mempercepat pengabulan doanya. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Dan bisa jadi Allah Azza wa Jal menabung untuknya di akhirat wa imma an yasrifa anhu min as su'i mithlaha dan bisa jadi an yasrifa anhu Allah palingkan darinya min as su' suatu keburukan yang sederajat dengan doa yang dia minta itu Ikhwan fillah rahimakumullah ini janji janji di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan salah satu dari tiga itu. Selama dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah dan tidak terkandung dalam doanya perbuatan dosa, ucapan dosa dan pemutusan silaturahmi. Artinya tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Sehingga seorang mukmin yang memanjatkan doanya kepada Allah sekali lagi tidak ada ruginya. Dan berbaik sangkalah kepada Allah, husnudan kepada Allah, dia akan dapat salah satu dari tiga. Yang ketiga-tiganya itu semuanya adalah kebaikan baginya. Yang pertama Allah Azza wa Jalla akan kabulkan yang dia minta. Bisa jadi itu. Dia minta sesuatu dan dia dapatkan. Atau yang kedua, Allah akan tabungkan untuk dia di akhirat. Sehingga di dunia dia tidak melihat apa yang dia minta. Karenanya kalau seorang berdoa kepada Allah Kemudian dia belum melihat apa yang dia minta itu Jangan kemudian menyangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan Atau tidak mengabulkan Tapi berbaik sangkalah kepada Allah Mungkin Allah akan berikan kepada kita yang lebih Dari apa yang kita minta Kita minta di dunia sesuatu apa yang kita minta di dunia itu? Sebaik-baik yang kita minta di dunia tetap itu adalah sesuatu yang kecil. Kalau ternyata Allah berikan untuk kita di akhirat, tentu itu lebih baik dari apa yang kita minta di dunia. Nah, seorang yang berhusnudhan kepada Allah, dia akan dapat yang lebih ya dia akan dapat dari Allah Azza wa Jal yang lebih baik daripada yang dia minta. Atau kalau tidak yang kedua ini maka yang ketiga. Yaitu bahwa Allah Azza wa Jal akan selamatkan dia dari suatu kejelekan yang nilainya seperti apa yang dia minta. Mungkin dia nggak menyangka Allah selamatkan dia dari suatu mara bahaya. Allah selamatkan dia dari musuh yang akan menikamnya. Mungkin saja demikian. Allah selamatkan dia dari penyakit yang mungkin akan membinasakannya. Allah selamatkan dia dari kecelakaan yang mungkin akan menghancurkannya. Dia nggak menyangka. Ternyata itu adalah suatu pemberian dari Allah sebagai ganti daripada apa yang dia minta selama ini. Allah berikan dalam bentuk yang lain. Allah berikan dalam bentuk yang lain. Karenanya sekali lagi husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia nggak tahu kalau inilah ternyata hasil daripada doa dia. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi apapun yang dia minta kepada Allah, dia punya harapan. Karenanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ahmilu uh, Hammal ijabah Walakinni ahmilu Hammad du'a Atau kata-kata yang semakna dengan itu Yang maknanya Saya Tidak membawa Pikiran yang banyak tentang Pengabulan doa dikabulkan apa tidak, dapat apa tidak. Bagi Umar radhiyallahu anhu tidak begitu dipikirkan tentang itu. Walakin li ahmilu hammad du'a. Tapi justru saya lebih berpikiran pada bagaimana saya berdoa. Kenapa? Karena ketika berdoa maka ijabah akan bersamanya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ketika seorang berdoa, pengabulan akan bersamanya. Entah dengan cara yang bagaimana, Allah Azza wa Jal tidak akan menyia Tidak akan menyia-nyiakan permintaan-permintaan hamba-hambanya yang betul-betul minta kepada Allah. Betul-betul mohon kepada Allah. Bagaimana Allah akan sia-siakan Ketika hambanya merengek-rengek dan yakin kepada Allah, ya Allah tidak akan menyanyiakan. Kata Allah wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama dia apabila dia berdoa kepadaku. Hanya saja ketahui dan sadari bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan dengan salah satu dari berbagai macam yang disebutkan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah Dalam hadis Nabi yang lain Nabi memerintahkan kepada kita untuk terus berdoa walaupun dalam perkara kecil Jangan menganggap doa itu hanya perkara-perkara yang besar Saat itu kita baru minta kepada Allah Tidak Doa adalah ibadah jadi perkara kecil pun kita berdoa kepada Allah yang dengan itu kita ibadah kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idzan qata'." Yas'al ahadukum rabbah. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Robnya. Hajatahu tentang kebutuhannya. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita. Hatta shisna'lihi. Kata Nabi, sampai pun tali sandalnya yang terputus ya sampai pun tali sandal yang terputus minta kepada Allah Ikhwan fillah rahimakumullah penggambaran yang sedemikian rupa perkara sederhana seorang yang kehilangan sandalnya karena talinya putus sepertinya perkara remeh Sepertinya tak perlu seorang muslim mohon kepada Allah. Tapi tidak begitu. Tidak seperti itu. Allah maha mampu, Allah maha kaya dan Allah azza wa jalla ingin kita terus berdoa kepadanya. Dan ini nilai ibadah bagi kita. Dan sungguh sekalipun perkara kecil kalau Allah azza wa jalla tidak menghendaki, kita memperolehnya, kita nggak bisa. Cobalah tadi urusan tali sandal. Barangkali kita berpikiran saya akan pergi ke toko dan saya beli selesai. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, kamu mau pergi ke toko, ternyata toko tutup, ternyata uang kamu hilang, ternyata di toko nggak ada, dan seterusnya dan seterusnya, bisa saja. Allah Azza wa Jal maha mampu mengatur segala urusan. Ya. Jangan merasa kita bisa, kita mampu sekalipun urusan kecil. Kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla kita nggak bakal bisa. Makanya hadis seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk ini lemah. Harus nantiasa mohon dan berdoa kepada Allah, minta kepadanya. Jangan merasa kita mampu tanpa Allah Azza wa Jal. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan. Tiada perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Wala haul. Illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. dalam bab doa ini di samping apa yang disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mendengar doa kita. Namun tentu kita harus perhatian dengan tata cara doa itu. Doa ada adab-adabnya. Ya. Doa ada adab-adabnya. Ada aturannya, ada tuntunannya. Bisa jadi sebuah doa terhalangi dari pengabulan dari ijabah karena doa, doa tersebut tidak diiringi oleh adab-adab yang dituntunkan. Kita mohon kepada Allah, mana adab kita kepada Allah? Ya. Sebagai contoh misalnya doa kepada Allah Azza wa Jal tapi kalbu kita tidak sungguh-sungguh dalam meminta berpikir ke sana kemari tidak konsen mana adab kita kepada Allah Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri tidak perhatian dengan doa kita. Nah, ini suatu contoh bahwa kalau begitu adab-adab doa ini harus kita perhatikan agar doa kita terkabulkan. Ya. Dan tentunya yang pertama dan pertam, paling utama yang namanya doa adalah harus betul-betul ikhlas kepada Allah, tertuju hanya kepada Allah. Ini yang paling penting dan paling utama. Karena ketika doa kepada selain Allah ini adalah perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Artinya ibadah kepada selain Allah. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan kalau dia berbuat syirik. Karenanya Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas Ida sa'alta fas'alillah Wa idza sta'anta fasta'in billah kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kamu mohon pertolongan, mohon kepada Allah. Tidak kepada selainnya. Kalau kepada selain Allah, itu adalah syirik. Ya. Kemudian Yang kedua, di antara adab-adabnya adalah at-tadarru' ila Allah azza wa jal. At-tadarru' sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah azza wa jal. Artinya menunjukkan kita merasa butuh kepada Allah, merengek-rengek di hadapan Allah azza wa jal, al-ilhah. Al-ilhah itu ya at-tadarru yang kita sebut tadi dengan bahasa kita sungguh-sungguh dan merengek-rengek kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 55, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru'. Ya, jangan berdoa dan merasa nggak butuh kepada Allah. Bagaimana Allah akan mengabulkan kalau kita merasa nggak butuh kepada Allah? Justru sebaliknya, kita memang sangat membutuhkan dan tampakkan rasa kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Suatu saat seorang ulama melihat hmm, hmm, seorang anak yang menangis-nangis, mengetuk-ngetuk rumah sampai akhirnya dibuka pintu rumah itu. Ya. Maka seorang ulama mengambil pelajaran dari kejadian itu. Ini ada pelajaran di balik kejadian tersebut. Yaitu kita pun ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jal Dan kita ibaratnya seperti anak tersebut kepada ibunya Menangis, merengek Ya Dan terus Maka Permintaannya akan dikabulkan Ya Permintaannya akan dikabulkan tentu uh, Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya Maha mengetahui siapa yang dikabulkan, siapa yang tidak. Namun kita sebagai hamba kita sebagai makhluk yang lemah, kita tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah ibarat anak tersebut kepada ibunya. Yang akhirnya sang ibu memberikan apa yang diminta. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah dan ini sudah disebutkan pada ayat yang tadi kita baca. Demikian pula pada ayat yang ke-105 wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a Dan wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a tadarru' sungguh-sungguh bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana ketika beliau mau perang Badar beliau melihat ini suatu peristiwa yang yang luar biasa perang pertama kali yang dialami muslimin melawan kufar. Dan kala itu muslimin dengan jumlah yang sedikit kalau kita perkirakan mungkin sepertiga atau kurang bahkan dari sepertiga pasukan musyrikin. Ya. Dalam kondisi musyrikin dengan keangkuhannya dan sombongannya mereka seolah-olah merasa pasti memenangkan pertempuran. Namun Allah Azza wa Jal sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah mendengar permintaan hamba-hambanya. Nabi SAW berdoa di malam hari sebelum terjadinya perang Badar dengan doa yang sungguh-sungguh sampai pakaian beliau terjatuh. Rida yang beliau pakai sampai terjatuh seolah-olah tengah terasa. Pakaian itu terjatuh dari punggung beliau. Saking sungguh-sungguhnya dalam doa. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang melihatnya merasa kasihan terhadap Nabi. dan minta untuk dicukupkan doa tersebut. Nah, apa yang terjadi di esok harinya? Allah Azza wa Jal betul-betul kabulkan permintaannya. Dalam doa Nabi SAW yang diantara yang beliau ucapkan adalah Ya Allah, kalau kelompok ini tidak dimenangkan, yakni muslimin tidak dimenangkan dalam pertempuran ini, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Artinya permintaan yang luar biasa sungguh-sungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla agar menolong kaum muslimin. Subhanallah muslimin yang dengan jumlah sedikit dengan kondisi yang apa adanya karena ketika itu mereka pergi bukan untuk berperang sehingga persiapan perangnya jelas sangat minim secara mental, secara peralatan, ya. Dan bahkan digambarkan oleh Allah Azza wa Jal ka'annama yusakuna ilal mauti wahum yang durun. Mereka itu seolah-olah digiring kepada kematian. Dan mereka melihat. Bayangkan kalimat-kalimat itu yang Allah sebutkan. Kita bayangkan bila kita mengalami hal seperti itu, kita pergi tidak dengan senjata yang cukup, tidak dengan personel yang cukup, tidak dengan mental yang memang ingin perang, ternyata mesti menghadapi musuh yang siap perang, persenjataan lengkap, jumlah jauh lebih besar. Seolah-olah digiring kepada kematian, mau mati besok. Ya, mau mati besok seolah-olah begitu. Tapi subhanallah. Ya. Ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh, Allah menangkap. Yang ternyata hanya berapa belas muslimin gak sampai 20 yang wafat dalam pertempuran itu. Sementara mereka sampai 300-an yang mati. Luar biasa. Ini salah satu buah daripada tadarru' sungguh sungguh dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab dari adab-adab doa yang dalam ayat tersebut adalah dengan tidak mengeraskan suara. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tidak mengeraskan suara. Secara umum zikir-zikir dalam Islam dianjurkan tanpa mengeraskan suara kecuali dalam beberapa kondisi seperti talbiyah misalnya. Nah, termasuk doa di sini adalah dianjurkan untuk dengan suara yang lirih meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Ya. Berikutnya dan mungkin terkait dengan kopiah ini dan tadi saya katakan Allah Maha mendengar barangkali antum ingat <laughs> ya kisah dalam surah surah Al-Mujadilah Al-Mujadalah seorang wanita yang datang kepada Nabi dan mengeluhkan tentang suaminya di mana ia mengeluhkan kepada Nabi di rumah Nabi Siapa yang ada di rumah itu di antaranya adalah Aisyah. Yang Aisyah katakan, saya tidak begitu jelas mendengar suaranya. Padahal dalam satu rumah. Mengeluhkan tentang apa wanita itu? Khaulah. Mengeluhkan tentang apa? Kata Aisyah, nggak begitu jelas. Tapi Allah Azza wa Jal yang dari atas tujuh langit mendengar. Mendengar apa yang dikeluhkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha betul-betul saat itu merasakan keagungan Allah Azza wa Jal Betul-betul merasakan. Kenapa? Karena dia saja yang di rumah tersebut merasakan suaranya begitu lirih. Tapi turun ayat Qad sami Allah, lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan seterusnya. Sungguh Allah telah mendengar qawlal lati tujadiluka ucapan seorang wanita yang berdiskusi denganmu tentang suaminya dan tashtaki ilallah mengeluhkan kepada Allah Wallahu yasma'u tahawrakuma Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Dan seterusnya ayat-ayat tentang zihar. Maka Aisyah betul-betul merasa takjub dan merasakan kebesaran Allah. Karenanya Aisyah langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci, maha segala puji bagi Allah yang pendengarannya wasia al-aswat bisa mendengar suara-suara lalu Aisyah katakan aku yang dari kamar itu saja nggak mendengar dengan jelas tapi Allah Azza wa Jalla yang dari atas tujuh langit mendengar dengan jelas suara wanita itu dan apa yang dia keluhkan dan apa yang dia tashtaki ilallah adukan kepada Allah Karenanya ikhwati billah rahimakumullah dalam doa-doa kita sampaikan ucapkan kepada Allah dengan suara yang lirih dan sungguh-sungguh Allah azza wa Jalla mendengar doa-doa kita. Kemudian di antara adabnya adalah memulai doa kita dengan tahmid dengan kita memuji-muji Allah azza wa Jalla dan bersolawat kepada Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW mendengar seorang yang berdoa di dalam solatnya dan langsung minta kepada Allah apa yang dia minta. Maka Nabi katakan, Ajilta ayuhal musalli. Ida sallaita faqa'atta fahmadillah. Bima huwa ahluh wa salli alaiya thumma ad'uhu. Kamu terburu-buru wahai orang yang salat. Idza shallait, kalau kamu salat, faqa'adta lalu kamu duduk, fahmadillah, puji Allah dulu. Bima huwa ahluh dengan pujian yang pantas bagi Allah. shalli alayya dan bersolawatlah kepadaku. Tsumma du'uhu, kemudian berdoalah kalian kepada Allah. Berdoalah kamu kepada Allah setelah itu. Dari sini maka dianjurkan seorang yang berdoa memulai doanya dengan tahmid, memuji Allah Azza wa Jal dan bersolawat kepada Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap doa itu tertutup. Kullu du'a mahjub. Tiap doa tertutup, terhambat sampai seorang yang berdoa bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, maka ini menjadi salah satu tuntunan dan adab-adab doa dan termasuk yang menjadi sebab terkabulnya doa. Ada berikutnya adalah raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Ini adalah salah satu dari adab-adab doa yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara sabda Nabi kita alaihi salatu adalah adalah innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu an yaruddahuma sifra khaibatain innallaha yastahyi min 'abdihi sesungguhnya Allah azza wa jalla malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayh bila hamba itu mengangkat dua tangannya an yaruddahuma sifra khaibatain lalu Allah azza wajal mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong hampa jadi mengangkat kedua tangan ini di samping merupakan salah satu adab-adab yang diajarkan Islam juga merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Allah Azza wa Jal merasa malu kalau tangannya kembali dalam keadaan hampa. Ya. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga cukup banyak di antaranya Nabi sendiri contohkan Barangkali antum pun ingat bagaimana ketika Nabi khutbah Jumat. Dan ini menjadi salah satu bukti kebenaran Islam, bukti kebenaran ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu Bukti bahwa Allah mendengar dan mengabulkan doa. Yaitu ketika seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi dan Nabi dalam keadaan khutbah Jumat Lalu si Arab Badui mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal, wajal iyal, dan seterusnya. Ya Rasulullah, harta benda hancur. yakni karena kekeringan. Hewan-hewan sebagian mati. Ya, waja'al iyal, keluarga kami pun kelaparan. Pada Allah an yughithana. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan kepada kami hujan. Subhanallah di sinilah salah satu mukjizat Nabi kita, salah satu bukti kebenaran Islam dan adanya Allah Azza wa Jal, kebenaran Nabi kita sebagai utusan Allah. Dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allahumma agithna, Allahumma agithna, ya Allah berikan kepada kami hujan, berikan kepada kami hujan. Maka saat itu juga yang sebelumnya panas, kering keruntang, tidak tergambarkan akan ada awan lalu turun hujan sama sekali. Maka terlihat oleh sahabat-sahabat yang diantaranya oleh Anas bin Malik yang menceritakan kisah tersebut. Fatolat sahabatun mitut turs min warai as muncul awan-awan seperti tameng-tameng bergumpal-gumpal ya tumpuk-tumpuk dari arah gunung Salak ya, maka turunlah hujan saat itu sehingga mereka keluar dari masjid dalam kondisi sudah terbasahi oleh air hujan ya Ternyata hujan itu turun terus dalam waktu seminggu, sepekan tersebut. Berikutnya si Arab pun datang lagi. Arab Badui dan minta lagi kepada Nabi untuk didoakan. Entah itu yang datang pertama atau bukan. Dan ia pun mengatakan seperti perkataan yang pertama, Ya Rasulullah, harta benda hancur. Ya. Dan seterusnya. Karena hujan nggak berhenti berhenti. Pada Allah an yumsikha anna. Maka tolonglah ya Rasulullah doakan supaya Allah Azza wa Jalla menahan menahan hujan itu dari kami. Ya. Maka Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangan kembali dan Nabi SAW tidak berdoa untuk dihentikan kalau dihentikan nanti kering kerontang lagi maka Nabi dengan bijaknya mendoakan supaya dialihkan hujan itu ya Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajar Ya Allah turunkan hujan bukan langsung di atas kami Tapi seputar kami, sekeliling kami Di gunung-gunung, di lembah dan seterusnya Tempat-tempat tumbuhnya pepohonan Maka saat itu juga Ya Awan-awan itu pun berpencar-pencar dan turun hujan bukan di Madinah langsung tapi di sekitarnya. Luar biasa. Ini adalah dalilun min dalail an-nubuwah dalil min dalail an-nubuwah salah satu dalil bukti dari bukti-bukti kenabian dan ulama telah mengumpulkan dalam buku-buku tentang bukti-bukti kenabian yang semacam ini alhasil yang kita ambil dari kisah tersebut adalah bagaimana Nabi mencontohkan mengangkat tangan dalam doanya di antaranya adalah dalam doa istisqa minta hujan ya yeah. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Berikutnya eh, Atau sebelum itu Disebutkan oleh ulama bahwa Dalam mengangkat tangan Adalah mengangkat tangan Seolah-olah ya Kina yakni semacam topeng di hadapan dada kita Sejajar dengan pundak kita ya. Itu yang dimaksud dengan mengangkat tangan. Allah a'lam. Bukan artinya sekedar membuka telapak tangan kita ya. Kemudian kita letakkan di atas paha kita, bukan begitu. Tapi sejajar dengan pundak kita. ya. Bahkan dalam hadis kalau ibtihal kalau sungguh-sungguh diangkat lebih tinggi lagi. Makanya ketika istisqa lebih tinggi lagi. Jadi sampai-sampai dicontohkan oleh sebagian ulama ini telapak tangan yang dalam sampai seolah-olah balik ya atau balik ke bawah begini karena saking sungguh-sungguhnya Nabi dalam berdoa. Ya. Ke atas <laughs> ibtihal antamu yadayka madda dalam riwayat disebutkan begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada berikutnya adalah husnudzan billah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. bahwa Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Ya. Dan ingat bahwa pengabulan Allah Azza wa Jal, ya salah satu dari tiga macam yang kita sebutkan. Yakinlah. Seperti yang tadi disebutkan dari Umar radhiyallahu anhu, kapan kita berdoa maka pengabulan akan bersamanya. Dan ini subhanallah banyak kejadian yang kita lihat pada orang lain seperti dalam hadis tadi maupun pada diri kita. Insyaallah diri kita pun mengalami hal seperti itu dan saya pun mengalami sekian banyak doa, sekian banyak doa yang nggak terhitung dan Allah kabulkan doa-doa yang saya minta. Ya. Alhamdulillah. Ini sebagai bukti bagaimana uh, Allah Azza wa Jalla perhatian kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara adabnya adalah memulai doa dengan menyebut-nyebut nama Allah Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah al asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna itu. Ya Rahman, irhamni. Ya Allah yang Maha Kasih Sayang, berikan kepadaku kasih sayangmu. Ya Wafur, ighfirli dunubi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa-dosaku. Ya Ghani, ya Karim, Urzukni wahai yang Allah yang maha kaya yang maha dermawan berikan kepadaku rizkimu dan seterusnya ya kemudian di antara adabnya adalah tawassul dengan amal soleh ya. tidak mesti dilakukan itu namun ini salah satu dari adab-adab yang juga disyariatkan tawassul dengan amal soleh Seperti dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan Innana sami'na munadiya lil iman Ya kan An aminu birabbikum fa amanna Rabbana fa firlana dunubana Ya ini adalah bagian dari daripada tawassul Kami beriman kepadamu ya Allah Penyeru menyeru untuk beriman kami pun menyambut maka ampuni dosa kami dan seterusnya dan kisah tiga orang yang terjebak di gua menjadi salah satu contoh bagaimana bertawassul dengan amal yang soleh dalam doa. Kemudian ada berikutnya adalah mencari waktu-waktu terkabulnya doa. Sepertiga malam terakhir. Ya. Di hari Jumat ada satu waktu yang dikabulkan doa padanya dan ulama banyak yang merojihkan itu adalah hari Jumat. Ya di akhir sore hari ketika itu. Begitu pula tempat-tempat yang lain, eh, waktu-waktu yang lain, sebagaimana dalam ayat-ayat, eh, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hari Arafah. Demikian pula adab yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini adalah ikhtiar al-amakin mencari juga tempat-tempat yang terkabul ini juga mendukung terkabulnya doa ya kita berdoa di tempat yang mulia ya di beberapa tempat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seperti di antara uh, Hajar Aswad dan pintu Ka'bah atau di beberapa tempat yang lain. Nah, inilah sebagian adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seorang yang berdoa semoga dengan itu doanya terkabul dan hindari mawane. ya secara singkat kita akan sebutkan penghalang-penghalang terkabulnya doa harus dihindari yang pertama adalah ismun ad-du'a bil ism mohon dan berdoa tapi pada perkara yang itu dosa nggak boleh mohon kepada Allah sesuatu yang itu adalah perbuatan dosa yang kedua qati'atur rahim. Doa tapi mengandung unsur memutus hubungan silaturahmi. ini juga penghalang terkabulnya doa. Yang keempat atau yang ketiga adalah al-isti'jal. Al-isti'jal adalah terburu-buru dalam berdoa. Merasa sudah lama berdoa tapi tidak juga dikabul-kabulkan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan sebagaimana riwayat Abu Hurairah, la beliau alaihissalam bersabda yustajabu li ahadikum malam yuajil atau ya'jal dikabulkan doa salah satu dari kalian selama tidak terburu-buru Yakul dia mengatakan dalam keterburu-buruannya qad da'awtu falam yustajab li atau falam yastajib li aku sudah berdoa kepada Rabbku tapi belum juga dikabulkan nah ini istijal terburu-buru yang akibatnya memang betul-betul nggak dikabulkan oleh Allah azza wajalla makanya bersabar ya kemudian Yang keempat adalah di antara penghalang-penghalang doa atau terkabulnya doa adalah al-akal wa syurb wal wa al-akal makan wa syurb minum wa uh, eh, tidak min al-haram memakai pakaian yang haram atau rezeki yang haram gitu secara global baik berupa makanan, minuman maupun e, pakaian malabis ya, irtida al malabis al muharramah atau min kasbin haram dari penghasilan yang haram. Yang kelima adalah addu'a dua biqalbin lahin. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan kalbu yang tidak konsentrasi Hadis yang tadi kita baca, Allah wa antum muqinuna bil ijabah, lanjutannya, wa'lamu Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan bahwa Allah azza wa jalla tidak akan mengabulkan suatu doa min qalbin ghafilin lahin dari kalbu yang lalai dan lahin lahin itu ya tidak konsentrasi ya main-main pikirannya ke sana kemari ya yang seperti inilah ghafil lahin yang keenam tidak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bisa jadi <clears throat> ya ini menjadi penghambat terkabulnya doa-doa kita. Dan yang ketujuh, sebagian perbuatan, ya, e, sebagai contoh, ya, ada sebagian perbuatan atau kondisi yang menjadi penghambat terkabulnya doa, <clears throat> yaitu misalnya, ya Disebutkan dalam hadis Nabi SAW Salatun atau salatatun Yad'un Allah Azza wa Jal Fala yustajabu lahum Tiga golongan manusia Berdoa kepada Allah Dan tidak dikabulkan Rajulun kanat tahtahum ra'atun sayyatil Tahtahum ra'atun sayyatul khuluk Falam yutallikha Seorang suami Yang dia punya istri akhlaknya buruk lalu dia tidak menceraikannya. Ya, tapi betul-betul buruk ya. Bukan hanya penilaian suami dengan penilaian yang tidak benar. Tapi memang betul-betul si istri itu buruk ya. Tidak bisa diperbaiki. Falam yutalliqha lalu dia tidak menceraikannya. Maka ini menjadi sebab terka, penghalang atau sebab terhalanginya istijabatu doa terkabulnya suatu doa Nah, dan seterusnya. Ada kulihal ini beberapa contoh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghalang-penghalang terkabulnya doa. Semoga kita bisa menjauhi segala penghalang tersebut dan kita betul-betul sungguh-sungguh dalam doa dengan segala adabnya. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. a'lam bissawab.